Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Para peserta HSI yang dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah Kembali kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di hari Ahad tanggal 12 Rajab 1400 1438 Hijriah. Sebagaimana biasanya setiap hari Ahad kita akan menyempatkan diri untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sampai kepada kita tentang materi yang sudah disampaikan di dalam halakah dan untuk hari ini adalah tanya jawab tentang ibadah haji. Dan ini adalah tanya jawab yang pertama dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneruskan bernamit atau acara yang bermanfaat ini. Langsung kita masuk pada pertanyaan yang pertama dari Nur Khalid Azhari dari Nur Khalid Azhari Di materi pertama disebutkan bahwa bulan-bulan haji yaitu Syawal, Zulqa'dah serta 10 hari 10 hari awal Zulhijjah. Pertanyaan apakah boleh melaksanakan haji di bulan Syawal dan Zulqa'dah? Dan kenapa tidak disebut sampai tanggal 13 Dhul Hijjah yang di tanggal tersebut masih ada kegiatan haji. Mohon penjelasannya. Ya, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahasanya Ashurul Hajj yang disebutkan oleh Allah SWT, Faman faradha fihinna al hajja" al hajj ashurun ma'lumat, faman fihinna al hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah bulan-bulan yang maklumat yang diketahui. Yang mereka maksud dengan yang dimaksud dengan asyhurul hajj, bulan-bulan haji adalah waktu atau bulan-bulan yang boleh digunakan untuk ihram melakukan niat. Apabila dia niat di dalam waktu tersebut maka hajinya sah. Tapi kalau dia niat di luar waktu tersebut maka hajinya, hajinya tidak sah. Inilah yang dimaksud dengan bulan-bulan haji yaitu bulan waktu yang digunakan untuk melakukan ihram. Orang yang ihram di bulan Syawal atau Dzulqa'dah kemudian dia melakukan ibadah haji di tahun tersebut maka sah hajinya datang dari negaranya misalnya apalagi zaman dahulu bulan Syawal kemudian melewati miqat di bulan Syawal tanggal 1 Syawal misalnya melewati mikotnya penduduk Madinah kemudian dia langsung niat haji, maka hajinya sah. Karena dia melakukan ihram, melakukan niat pada bulan haji. Tapi seandainya seseorang memiliki niat untuk melakukan ihram, yaitu masuk dalam ibadah haji, dan dilakukan di bulan Ramadan, dilakukan di bulan Ramadan tanggal 29 misalnya atau tanggal 28 dilakukan di bulan Ramadan dia melewati miqat dan berniat untuk haji maka kita katakan hajinya tidak sah karena dilakukan niatnya di luar bulan haji Dilakukan dilakukannya di luar bulan haji jadi bulan Syawal ini bulan yang pertama kemudian Dzulqa'dah, kemudian 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Kenapa sampai bukan sampai tanggal 13? Karena yang dimaksud dengan bulan haji adalah bulan yang sah digunakan untuk niat, itu maksudnya. Bulan yang digunakan yang yang sah digunakan untuk niat. Oleh karena itu Allah mengatakan faman faradha fihinnal hajjah maka barang siapa yang niat untuk melakukan ibadah haji di bulan-bulan tersebut. Adapun orang yang niat pada tanggal 13 Dhul Hijjah, maka tidak sah. Karena sudah keluar dari bulan haji. Makanya jumhur ulama mengatakan bulan haji ini bulan syawal, Dhul Qa'dah dengan 10 hari yang pertama bulan Dhul Hijjah. Seandainya ada orang yang berniat tanggal 11 atau 12 atau 13 atau setelahnya maka hajinya tidak sah. Dianggap ini adalah umrah. Yang dimaksud dengan bulan haji sekali lagi adalah bulan yang sah digunakan untuk untuk melakukan niat yaitu ihram. Wallahu taala a'lam. Dari Rizdiana Firmani Mohon penjelasan dan hujahnya kenapa waktu-waktu tertentu ibadah haji pada Halakah satu dijelaskan di bulan Syawal, Dhul Qa'dah dan 10 hari pertama Dhul Hijjah. Kenapa Syawal dan Dhul Qa'dah? Kenapa hanya 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah? Sedangkan Nafar Thani 13 Dhul Hijjah. Ini pertanyaan sama dengan yang pertama. Tidak perlu kita ulang kembali. Dan e, pendapat bahasanya Ashurul Hajj. Ya bulan-bulan haji ini adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Yang pendapat mayoritas ulama termasuk di antaranya di antara kalangan sahabat adalah Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr, Ibnu Zubair. Semoga Allah meridai mereka. Mereka di antara ulama yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah Al-Hajju Asyurul Ma'lumat Haji itu adalah bulan-bulan tertentu Ini maksud adalah Syawal, Dhul Qadah dengan 10 hari yang pertama di bulan Dhul Hijjah Wallahu ala a'lam Pertanyaan dari Doko Dalam halakah disebutkan bahwa waktu berhaji adalah di bulan Syawal Dhul Hijjah, Dhul Qadah Apakah boleh berhaji di bulan Syawal? Maksudnya seperti yang tadi kita sampaikan yaitu melakukan niat ya melakukan niat di bulan Syawal itu yang diperbolehkan yang sah hajinya tapi kalau eh, melakukan niat di bulan Ramadan atau bulan Rajab maka tidak sah hajinya adapun melakukan apa eh, wukuf di Arafah bermalam di Musdalifah maka itu semua sudah ditentukan di dalam syariat baik Bagaimana tuntunan amalan yang ketika, kita ketika itu apakah jamaah haji di bulan tersebut juga ramai? Ya ini e, pertanyaan bersama dengan yang pertama dan kedua. Jadi sekali lagi maksud bulan haji di bulan Syawal, eh Syawal termasuk bulan haji bukan berarti boleh melakukan ibadah haji di bulan Syawal. Maksudnya boleh melakukan wukuf di bulan Syawal, ya bermalam di Muzdalifah di bulan Syawal itu bukan itu maksudnya ya. Jadi dilihat eh, e, kembali maksudnya adalah e, melakukan niatnya di bulan-bulan tersebut itulah haji yang sah. Adapun dilakukan niat sebelum bulan Syawal e, dilakukan niat setelah 10 hari di bulan Dzulhijjah maka ini tidak sah hajinya. Wallahu taala a'lam. Pertanyaan dari Rosambarwati Dani. Saya membaca buku Tuntunan Haji dan Umrah mengenai baju ihram baju itu harus berwarna putih. Menutup seluruh tubuh. Hanya telapak tangan yang terbuka dengan kaos kaki dan selendang yang menutup dada tanpa jahitan. Apakah betul begitu? Apakah ada contohnya? Iya. Eh, pakaian ihram untuk wanita ini tidak ada pakaian khusus. Pakaian ihram untuk wanita ini tidak ada pakaian khusus berbeda dengan laki-laki. Pakaian ihram bagi seorang wanita ini sama dengan pakaian dia di luar ihram. Tidak ada yang membedakan kecuali dua. Yang pertama, tidak boleh dia memakai niqab atau cadar. Yang kedua, tidak boleh dia memakai kaos tangan. Itu saja. Nabi SAW mengatakan, La tentakibu al-mar'atu wa la talbasu al-kufazain. Seorang wanita yang ihram tidak boleh memakai niqab dan tidak boleh dia memakai kufazain yaitu dua telapak dua kaos eh, dua kaus eh, kaos tangan. Ini menunjukkan tentang larangan memakai dua perkara tersebut bagi seorang wanita ketika dalam keadaan ihram. Adapun yang lain maka tetap sama, warna baju, cara menggunakan bajunya sama dengan di luar ihram. Adapun sunniyah disunahkannya memakai warna putih ini bagi laki-laki. Ini bagi laki-laki sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ihram maka beliau memakai warna putihnya, memakai baju warna putih atau e, memakai apa kain yang atas maupun yang bawah dengan warna putih. Itu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi tidak ada kekhususan bagi seorang wanita kecuali dua perkara yang tadi kita sebutkan. Nah, jadi e, seorang wanita seperti keyakinan sebagian harus memakai baju berwarna putih. Ya, e, telapak tangan yang e, terbuka dengan kaos kaki dan selendang yang menutup dada tanpa jahitan ya ini e, nggak ada dalilnya kalau yang dimaksud dengan e, ini adalah wanita maka ini tidak ada dalilnya jadi sekali lagi pakaian seorang wanita ketika ihram dengan di luar ihram itu sama ya yang penting menutup auratnya memenuhi syariat yang dikecualikan adalah dua yaitu tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai kaos tangan. Nah, jasmiyah Jasmeini, pertanyaan dari Jasmeini. Teman Ana sudah mendaftar haji bersama suaminya. Qadarullah, suaminya meninggal. Sementara peraturan pemerintah tidak boleh diganti dengan mahram yang lain. Apakah solusinya untuk membatalkan keberangkatan tidak mungkin karena dia mendaftar sudah beberapa tahun yang lalu. Berusaha untuk mencari mahram pengganti dari suaminya baik anaknya maupun uh, apa mertua atau orang tuanya berusaha ya semoga Allah swt memudahkan ya sehingga dia dapat melakukan ibadah haji bersama mahram sebagaimana ini adalah petunjuk Nabi saw dan seandainya qadarullah misalnya terpaksa ya e, tidak ada yang menjadi mahram bagi seorang wanita maka sudah kita terangkan bahwa e, seorang wanita apabila tidak memiliki mahram maka dia berarti termasuk orang yang tidak mampu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya fattaqullaha mastata'tum. Adalah kalian bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang tidak ada mahramnya maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk melakukan ibadah haji seandainya dia meninggal dunia dalam keadaan belum melakukan ibadah haji maka dia tidak berdosa. Nah. Pertanyaan dari Erika Purnamasari. Jika ada orang tua yang mempunyai keinginan berhaji namun tidak mampu secara fisik atau harta lalu meninggal, apakah ahli warisnya yang mampu secara fisik dan harta memenuhi syarat wajib haji mempunyai kewajiban membadalkan orang tuanya. Tidak ada kewajiban. Ini adalah perkara yang disunahkan dan dianjurkan. Kalau dia ingin menghajikan, maka ini adalah uh, amal soleh bagi orang tersebut dan apabila dia adalah seorang anak maka ini adalah termasuk birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua karena e, manusia apabila sudah meninggal dunia sebagaimana yang kita tahu tidak bisa untuk menambah amal solehnya yang mereka tunggu adalah kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk mereka ya dengan doa atau dengan e, apa mewakili ibadah seperti misalnya ibadah haji, ibadah umrah. Ini adalah amalan yang bermanfaat tentunya bagi orang yang sudah meninggal dunia. Tapi sekali lagi bukan termasuk kewajiban. Ini adalah perkara yang dianjurkan atau sunnah. Pertanyaan dari Suryanto, apakah diperbolehkan melakukan umroh lagi secara berulang-ulang? setelah proses haji selesai selama masih tinggal di Mekah yaitu memanfaatkan waktu tunggu untuk kepulangan ke Indonesia. Tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melakukan mengulang-ulang umroh dalam satu perjalanan. Yang datang dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu kali saja melakukan umroh dalam satu perjalanan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mengisi waktu kosong atau waktu tunggu bisa digunakan untuk memperbanyak tawaf bukan memperbanyak umrah tapi memperbanyak tawaf berzikir membaca Al-Quran dan amalan-amalan yang lain bisa digunakan untuk uh, apa mengisi waktu-waktu kosongnya wallahu taala a'lam dari Winda Saryanto saya mendengar dari pembimbing haji kami, mereka mengatakan di dalam Hajar Aswad itu terkumpul semua nama manusia di seluruh dunia yang tercatat semenjak kita berumur tujuh hari. Jadi kita disunahkan mencium Hajar Aswad karena ada nama kita di situ dan harus merasakan kerinduan dengan nama yang telah berpisah dari mula kita lahir sampai usia kita yang sekarang benarkah seperti itu? Tidak benar, ini tidak ada dalilnya. Kita mencium Hajar Aswad karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menciumnya. Umar bin Khattab ketika beliau tawaf dan mencium Hajar Aswad beliau mengatakan Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Aku mengetahui bahwa engkau wahai Hajar Aswad adalah makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat Seandainya aku dahulu, kata Umar, tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, saya aku tidak akan menciummu. Menunjukkan kepada kita sebab kita mencium hajar aswad adalah karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita berihram, pertanyaan dari Winda Saryanto juga, ketika kita berihram, wanita dilarang memakai cadar dan sarung tangan. Ini berlaku ketika mulai niat berihram atau kita tawaf saja karena saya bercadar dan saya tidak tidak pernah melepas cadar saya di, di depan yang bukan mahram. Alhamdulillah. Baik, eh, sudah kita terangkan yang dilarang adalah bercadar dan memakai sarung tangan. Ini dilakukan setelah kita niat. Dilakukan setelah kita niat. Kalau sudah niat ihram di e, mikot, yang sudah niat ihram di mikot, maka sejak itu ia ya ber, berlaku larangan-larangan. Semenjak itu berlaku larangan-larangan. Di antaranya adalah bagi wanita dilarang untuk memakai cadar dan juga memakai sarung tangan. Pertanyaan dari Nur Fitriani, bagaimana jika kita berniat haji untuk orang tua yang sudah meninggal? Boleh. Tapi dengan syarat yang sudah kita sebutkan, kita sudah pernah haji terlebih dahulu. Kalau kita ingin mengumrohkan, kita juga harus ter, e, umroh terlebih dahulu untuk diri kita. Ya, disyaratkan yang demikian. Nah, apakah pertanyaan dari Rini Dwi Astuti, apakah ada tawaf wada setelah menunaikan ibadah umrah? Mayoritas ulama mengatakan tawaf wada ketika umrah ini termasuk perkara yang sunnah. Termasuk perkara yang sunnah yaitu melakukan tawaf wada ketika melakukan ibadah umrah. Dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya tawaf wada ini hanya ketika ibadah haji saja. Ya dan e, mayoritas ulama seperti yang sudah kita sampaikan ini mengatakan disunahkan untuk melakukan tawaf wada ketika melakukan umrah dan inilah yang dikuatkan oleh guru kami di sini yaitu Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr beliau menguatkan pendapat bahwasanya tawaf wada ini hukumnya sunnah bisa dilihat di dalam buku beliau Tabusiru An-Nasik Pertanyaan dari Jasmi ini dalam halakah haji yang kelima Ustaz mengatakan Imam Syafi'i membolehkan wanita haji tanpa mahram berarti kan bertentangan dengan hadis. Sementara Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, apabila ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah, ambillah sunnah dan buang pendapatku. Mohon penjelasannya. Iya, inilah yang di kuatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau membolehkan atau tidak mengharuskan wanita berhaji bersama mahramnya. Selama di sana ada teman-teman yang aman dari fitnah, terpercaya. Meskipun mereka adalah sama-sama wanita, maka dalam keadaan demikian ia diperbolehkan seorang wanita untuk pergi melakukan ibadah ibadah haji. Namun e, seperti yang sudah kita sampaikan bahwa seorang muslim tentunya mengikuti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya apabila sudah sahih sebuah hadis maka kewajiban kita adalah mengikuti hadis tersebut dan jangan sampai kita meninggalkan hadis karena ucapan manusia siapapun dia. Apakah ini pendapat Imam Fulan, pendapat Imam Fulan. Tapi kalau ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan sesuatu yang bertentangan dengan madhab seorang imam maka dalam keadaan demikian kita mengikuti hadis dan seperti yang dinukil oleh penanya di sini ucapan Imam Syafi'i rahimahullah apabila ada pendapatku yang bertentangan dengan sunnah ambillah sunnahku ambillah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya tinggalkan pendapatku yang buang pendapatku dan ambillah sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seorang ulama ya mereka berijtihad dan ijtihad mereka bisa salah bisa benar. Seandainya mereka benar maka mendapatkan dua pahala, seandainya mereka salah mendapatkan satu pahala. Seorang imam terkadang e, berpendapat dan dia berijtihad. Dia melihat dalil. Kalau dia dapat pahala, alhamdulillah, berarti beliau mendapatkan dua pahala ya kalau uh, beliau benar maka alhamdulillah dia beliau mendapatkan dua pahala tapi kalau beliau salah maka beliau mendapatkan pahala satu dan kita kalau mengetahui itu salah maka tidak boleh kita mengikuti kesalahan tersebut. Nah, pertanyaan dari Yuni Prihatini. Saya daftar haji pada tahun 2011, suami yang daftarkan. Insya Allah saya berangkat tahun 2018. Saya berangkat sendiri karena suami sudah haji duluan dan uangnya cuma, cuma cukup untuk satu orang. Sekarang saya baru tahu harus ada mahram. Saya takut dosa kalau tetap berangkat tetap, tapi suami memaksa saya untuk tetap berangkat. Sebaiknya bagaimana? Ya, tidak ada kewajiban sekali lagi bagi orang yang seorang wanita yang ingin ihram, ingin haji tapi dia tidak memiliki mahram dia berusaha terlebih dahulu ya semaksimal mungkin bagaimana supaya bisa berhaji bersama mahramnya yang bersama suaminya bersama yang lain yang penting dia adalah mahram berusaha semaksimal mungkin kalau tidak mampu dan tidak ada maka e, gugur kewajiban dia untuk melakukan ibadah haji dan tidak diwajibkan bagi dia untuk melakukan ibadah haji kalau dipaksa oleh suaminya untuk melakukan maka kita katakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh mentaati seorang makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak boleh yang memaksiati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mentaati seorang makhluk di dalam memaksiati Allah Subhanahu wa taala dan saya harapkan kepada suami ibu ini untuk memahami dan menolong istrinya supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh membantunya untuk berbuat maksiat atau menyuruh dia berbuat maksiat. Kalau mengetahui haji itu harus ada mahramnya maka dibantu. Ya dibantu istrinya supaya bisa mendapatkan mahram ya bersama dirinya atau bersama orang lain. Ya dan jangan justru kita eh, sebagai seorang suami justru malah e, apa mendorong istrinya untuk berbuat kemaksiatan. Baik. Pertanyaan dari Dian Indra Cahyono. Saya sudah pernah menunaikan umroh. Lalu akan umroh lagi beberapa tahun kemudian dengan niat mengumrohkan orang tua yang sudah meninggal. Apakah boleh? Dan teknisnya apa harus umroh wajib dulu baru mengumrohkan orang tua? Iya, kalau sudah umroh, maka boleh kita mengumrohkan orang tua. Kalau dahulu pernah umroh, sekarang bisa kita ingin umroh, maka boleh niat kita untuk mengumrohkan kedua orang tua kita. Teknisnya sama dengan kalau kita umroh biasa, cuma uh, mengumrohkan untuk diri sendiri, bedanya uh, pada masalah niat saja. Kalau uh, niatnya adalah untuk membadalkan orang lain maka niat dalam hatinya adalah ya ketika dia ihram ketika masuknya adalah untuk si fulan dan untuk si fulan. Gitu ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir dari Dib, Dib Bian Syah Hasanuddin. Apakah boleh badal haji tanpa adanya hubungan kekerabatan? Karena dari hadis-hadis yang di enam semuanya menceritakan keadaan seseorang dengan kerabatnya. Ya, eh, pendapat yang lebih sahih bahwasanya badal haji tidak diharuskan yang dari kerabatnya. Tidak diharuskan dari kerabatnya. Jadi boleh dia e, mengajikan orang lain meskipun bukan kerabatnya. Mengajikan orang orang lain meskipun bukan kerabatnya maka ini diperbolehkan dan tidak diharuskan untuk e, badal haji ya tidak diharuskan e, yang melakukan adalah anaknya sendiri atau keluarganya sendiri. Allah taala a'lam itulah yang bisa kita sampaikan. E, sebelumnya tambahan dari yang pertanyaan terakhir tadi. E, kalau kita ditanya afdaliyah mana yang lebih afdal tentunya yang e, e, kalau yang melakukan badal haji adalah keluarganya sendiri ini lebih bagus tapi bukan keharusan. Lebih bagus kenapa? Karena biasanya kalau dilakukan oleh keluarga sendiri ini lebih bersungguh-sungguh. Lebih bersungguh-sungguh apalagi anaknya sendiri misalnya yang mengajikan. Tentunya dia akan bersungguh-sungguh bagaimana amalannya ini bagus diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan orang tuanya mendapatkan pahala yang besar. Jadi kalau bisa keluarganya sendiri itu lebih baik karena e, lebih ikhlas dan lebih bersungguh-sungguh orangnya untuk memberikan kebaikan pada orang lain. Tapi kalau seandainya yang melakukan adalah orang lain selain kerabatnya maka boleh dan tidak ada dalil yang melarang yang demikian. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.